Hari ini adalah hari Kamis tanggal 8 Ramadan 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2015. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita ayat-ayat sukses sukses menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sukses yang sebenarnya, yang sejati, yang hakiki dan abadi di dunia dan di akhirat. Sebelumnya ada kuis. Ini ada 10 buku. Langsung aja 10 buku. Tafsir Al-Qur'an mulai dari juz 28, 29, 30 dan beberapa permasalahan agama yang perlu diketahui lima untuk ikhwan dan lima untuk akhwat. Pertanyaannya nanti jawabannya ditulis di kertas disertai nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Pertanyaannya kemarin kita membahas masalah riba panjang lebar. Dan kemarin disebutkan hadith sahih dari Rasulullah SAW tentang riba bahwa riba itu ada ya sekian pintu yang paling ringan seperti ini dan itu. Ya. Riba itu ada berapa pintu atau berapa cabang dan yang paling ringan seperti apa? Kemarin sudah diterangkan kan? Sudah atau belum? Sudah. Ya, saya ulang berkali-kali. Jadi riba itu ada berapa pintu atau berapa tingkatan atau berapa cabang dan yang paling ringan seperti apa? Silahkan jawabannya ditulis di kertas disertai nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Lima pemenang untuk ikhwan dan lima juga untuk akhwat. Ya. Sekarang kita lanjutkan aja kajian kita ayat-ayat sukses. Kita terakhir di ayat nomor ke-18 yaitu surat Ali Imran ayat 130. Sekarang ayat ke-19 surat Ali Imran ayat nomor 200 yaitu dengan redaksi tuflihun. Monggo kita buka surat Ali Imran surat yang ketiga ayat nomor 200 yaitu ayat yang terakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung supaya kamu sukses. Nah, di sini kalau kita perinci ada lima kriteria sukses. Ali Imran ayat 200 ada lima kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, beriman dengan keimanan yang benar. Dan kemarin sudah sering dikaji apa itu iman. Orang yang tidak beriman berarti dia tidak sukses. Kemudian isbiru isbiru bersabarlah kamu jadi kriteria yang nomor dua adalah sabar. Sabar. Apa sabar itu? Definisi sabar itu apa? Ini penting ya. Definisi sabar itu penting karena masyarakat kita itu salah kaprah dalam memahami sabar. Di masyarakat sabar itu apa? Apa sabar itu? apa apakan diam saja. apa apakno muweneng wis. Itu bukan sabar, itu namanya ajaz. Ajaz itu apa? Lemah. Itu orang lemah. Sabar as-sabru lughatan. Sabar menurut bahasa adalah al-habsu wal man'u. Menahan dan mencegah. Itu menurut bahasa, menurut etimologi. Adapun menurut syariat, menurut istilah, menurut terminologi, as-sabru habsun nafsi 'anil jaza' wal lisan 'anit tashakki wal jawarih 'an latmil khudud wa syaqqil juyub. Sabar itu adalah menahan diri daripada berkeluh kesah. Jadi menahan hati untuk tidak berkeluh kesah. Hatinya tidak berkeluh kesah, hatinya tidak ngeresuloh. Kemudian menahan lisan untuk tidak mengadu. Lisannya tidak mengadu tidak ngomel-ngomel, tidak mengadu ke sana dan kemari kecuali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengadu kepada yang perlu untuk mengadu, yang perlu saja, bukan kepada semua orang yang berkepentingan saja. Kemudian menahan anggota tubuh daripada menampar pipi dan merobek baju. Maksudnya adalah tidak melakukan perbuatan anarkis. Tidak mukuli tembok, tidak mecahkan kaca, tidak jambak-jambak rambut, tiba, tidak mengurai rambut, ya, tidak menggundul rambut. Ada orang kan gitu kan? Marah rambutnya digundul. Kemudian juga tidak ada piring terbang. Enggak ngelempar piring, enggak ngelempar gelas. Itu namanya sabar. Jadi intinya sabar itu hati, lisan, anggota tubuh dijaga semuanya. Namun bukan berarti diam saja. Sabar bukan berarti diam. Sabar itu adalah maju terus, pantang mundur, ulet jatuh bangun tidak berhenti sebelum berhasil. Itu namanya orang sabar. Maju terus, pantang mundur, ulet, jatuh bangun, tidak berhenti sebelum berhasil. Itu orang sabar. Jadi sabar itu yang aktif, produktif, bukan pasif. Jadi sabar bukan berarti diam saja. Misalnya apa? Anak ujian kepingin lulus harus sabar untuk belajar. Iya. Orang miskin kepingin kaya harus sabar untuk kerja. Takdir di tangan Allah. Tapi kan kerja adalah merupakan sebab usaha. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dan sabar ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Ali Imran ayat nomor 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang sabar. Dicintai Allah. Kemudian juga di surat Al-Baqarah 153. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar, bantu mereka, nolong mereka. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang sabar diberi pahala tanpa batas. Karena itu puasa ini pahala tanpa batas. Karena puasa termasuk sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihi mengatakan ma u'tiya 'abdun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. adalah seorang hamba diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kalau kita diberi sabar itu adalah pemberian yang terbaik, pemberian yang terbanyak. Allah menjadikan kita sabar. Sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala mengatakan la imana liman la sabra lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat sabar. Tidak mungkin bisa beriman. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kesabaran ini di 90 tempat di Al-Qur'an. 90 tempat. Nah yang penting yang perlu kita pahami sekarang adalah tentang definisi sabar tadi. Jadi sabar bukan berarti enggak marah. Masyarakat kita kalau ada orang marah enggak sabar. Oh tidak. Marah itu ada dua macam. Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam manusia paling sabar, tapi beliau juga marah. Marah pada saatnya, keras pada saatnya dan lembut pada saatnya. Alin wa syiddah. Masing-masing ada tempatnya. Marah ada yang terpuji, ada yang tercela. Al-ghadab al-mahmud dan al-ghadab al-madmum. Marah yang terpuji adalah orang yang marahnya karena Allah. Tujuannya untuk memberikan pendidikan atau pelajaran. Kemudian marahnya tidak melampaui batas. Tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, jorok. Itu marah yang terpuji. Seperti marahnya Rasulullah Muhammad SAW banyak riwayat-riwayat beliau marah. Pernah beliau lihat ada seorang laki-laki memakai cincin emas padahal tidak boleh. Lalu oleh Nabi diapakan? Langsung dicabut cincin dari tangan orang itu dibuang. Sambil beliau mengatakan ya ya'midu ahadukum ala jamratin min nar fayadha'uha fi yadihi. Seorang dari kamu sengaja meletakkan bara api di tangannya. Marah apa tidak ini? Marah dengan ucapan dan perbuatan. Masing-masing ada saatnya. Kemudian juga adapun marah yang tercela adalah kebalikannya. Marah yang tujuannya bukan lillah untuk memuaskan nafsu saja. Kemudian tidak ada unsur memberikan pendidikan atau pelajaran. Dan juga marahnya melampaui batas. Keluar kata-kata kotor, sumpah perapa, dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi sabar bukan berarti diam saja. Sabar itu adalah kita berusaha terus untuk meminta hak kita. Itu sabar namanya. Sabar. Jadi bukan hak kita diambil orang sudah saya sabar di aja. Bukan, bukan sabar itu lemah namanya itu. Sabar itu adalah kita berusaha minta hak kita. Istiqomah terus sampai dapat. Itu namanya sabar. Yang penting tadi ya tidak sampai berbuat anarkis dan semisalnya. Kemudian para ulama membagi sabar ada tiga macam. Yang pertama-tama adalah as-sabru 'ala ta'ah sabar mengerjakan ketaatan. Nah, ini butuh sabar. Iya kan? Mengerjakan ketaatan. Sholat ini butuh sabar, puasa butuh sabar, zakat butuh sabar, haji butuh sabar. Semuanya ketaatan butuh sabar. Tidak sabar tidak bisa. Yang kedua as-sabru 'anil ma'siyah, sabar meninggalkan maksiat. Ini juga butuh sabar. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tinggalkan ini, tinggalkan itu. Ini berat. Ini butuh sabar. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal musibah. Sabar menghadapi musibah. Yang mana orang hidup selalu ada musibah. La tazalul musibatu bi'abdil mu'min fi waladihi wa malihi wa jasadihi hatta yalqa Allah وليس عليه خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام Musibah selalu menimpa hambaku yang beriman Pada anaknya Pada hartanya Pada badannya Sehingga dia berjumpa Allah Dalam keadaan tidak punya dosa Lalu oleh para ulama diringkas Dari hadis tapi diringkas Bahwa sabar menghadapi musibah itu ada tiga macam musibah yang pasti terjadi. Yang pertama-tama adalah musibah menimpa rumah tangga, problem rumah tangga. Ada saja masalah di rumah tangga. Yang kedua adalah musibah menimpa harta, problem ekonomi. Ya. Kemudian yang ketiga, musibah yang menimpa diri kita sendiri atau problem kesehatan. Itu selalu. Jarang orang yang tiga ini sempurna. Perhatikan sekarang. Ada orang ekonominya bagus. Rumah tangga harmonis. Nah, kesehatannya terganggu. Iya kan? Ada orang sehat, rumah tangga harmonis, nah, ekonominya yang yang kurang bagus. Selalu ada saja. Sehingga ada satu orang yang satu orang ini dia miskin, tapi badannya sehat, dia miskin. Ingin minum air es tidak bisa karena di rumahnya tidak punya kulkas, tidak punya kulkas. Tapi badannya sehat. Lalu dia kerja, kerja, kerja, kerja, kerja jadi orang kaya. Di rumahnya punya kulkas, gede kulkasnya, tapi oleh dokter tidak boleh minum air es. Nah, kenapa? Kemarin miskin tapi sehat. Sekarang kaya tapi sakit. Antum milih mana kira-kira? Miskin sehat <laughs> atau kaya sakit? Ya. Kita itu kepinginnya ya. Kaya, sehat, mewah, segala-galanya ada, yang diinginkan dapat semuanya, matinya husnul khotimah masuk surga. Kita kepinginnya gitu kan? Tapi itu di sinetron. Di alam nyata tidak ada kayak gitu. Ya alam nyata seperti inilah. Itu di sinetron. Ya, sabar. Jadi di antara kriteria sukses di sini adalah sabar. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga wasabiru. Wasabiru dan kuatkanlah kesabaranmu. Ya, senantiasa berupaya menguatkan kesabaran. Terutama di sini lebih khusus dalam menghadapi musuh. Lebih khusus ya. Karena nanti ada berhubungan dengan masalah itu. Jadi sabar ini perlu dikuatkan. Sabar perlu dikuatkan. Terutama ketika menghadapi musuh. Sabar melemah, dikuatkan kesabarannya. Sabar melemah, dikuatkan kesabarannya. Sampai kapan kita sabar? <clears throat> Sampai kapan? Sampai mati. Sabar ada batasnya atau tidak? Sabar tidak ada batas. Dan orang marah pun bukan berarti dia nggak sabar. Masyarakat kan gitu kan. Sabar itu ada batasnya. Saya sekarang batasnya sudah habis, saya harus marah sekarang. Enggak, marah itu boleh walaupun sabar. Bukan berarti sudah kehilangan kesabaran. Marah itu boleh. Tetap sabar itu bukan kehilangan kehilangan sabar. Yang penting tetap sabar yang marah yang terpuji. Kemudian kriteria yang nomor empat. Warabitu. Ya, robitu. Robitu berarti melakukan murabatoh murabatah atau ribat. Apa itu ribat? Ya. Tetap dan selalu bersiap siaga menjaga perbatasan negeri agar tidak diserang oleh musuh. Ini namanya ribat atau murabatah. Jadi menjaga pos pertahanan. Ini fadilahnya besar. Jadi pasukan-pasukan yang menjaga pos pertahanan ya yang mana tujuan mereka adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala supaya enggak diserang musuh. Ya, ini adalah namanya ribat murabathah. Fadilahnya besar luar biasa. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu <coughs> Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin" khairun min siyami syahr wa qiyamih. Melakukan ribat sehari semalam lebih baik dari puasa satu bulan plus qiyamul lail satu bulan. Itu ribat berapa lama? Ribat cuman sehari semalam. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu. Kalau dia mati maka amalan yang biasa dia amalkan tetap mengalir pahalanya. Nah ini diantara pahala yang tetap mengalir sampai orang itu sudah mati, pahalanya dia tetap mengalir terus. Itu orang mati pas ribat. Kemudian wa ujriya alihi rizquh dan ketika dia sudah mati pun rezekinya tetap mengalir terus. Wa uminal fatan. Dia diberi keamanan dari fitnah kubur. Jadi artinya dia kalau mati enggak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, enggak perlu ditanya. Loh dia ribat ini aja sudah bukti iman. Kalau dia enggak iman enggak mungkin melakukan ribat. Subhanallah, ribat ini luar biasa fadilahnya. Murabathah, menjaga pos pertahanan. Yang penting niatnya adalah li'i'la'i kalimatillah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wattaqullah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah sering diterangkan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kriteria sukses yang ada di surat Ali Imran ayat nomor 200 ada 5. Ya, sekarang kita masuk ayat yang berikutnya. Ayat yang nomor ke 20 Redaksi Tuflihun Surat Al-Ma'idah Ayat nomor 35 Nah silakan kita buka Al-Ma'idah 35 Al-Ma'idah surat yang kelima Ayat nomor 35 <clears throat> Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan, supaya kamu sukses. Di sini ada empat, ada empat kriteria sukses di surat Al-Maidah ayat nomor 35. Yang pertama-tama ya ayyuhalladzina amanu beriman. Beriman dengan iman yang benar. Dan ini sudah sering diterangkan. Ittaqullah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Ini juga sudah sering diterangkan mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, wabtaghu ilaihil wasilah ya melakukan berbagai macam kebaikan lahir batin yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. <clears throat> tawasul. Itu namanya tawasul ya. <clears throat> Kita melakukan berbagai macam kebaikan lahir batin yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. <clears throat> Mencari wasilah, sarana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tawasul yang tidak ada perbedaan pendapat itu diantaranya adalah tawasul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, kita menyebut-nyebut Allah melalui nama dan sifatnya. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal ardh wa rabbal arsyil azim dan seterusnya. Yang kedua, bertawasul kepada Allah dengan amal soleh kita sendiri. Amal soleh kita sendiri. Seperti ada tiga orang yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, masuk gua, lalu tertutup oleh batu besar. Lalu masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Yang satu tawasul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Yang satu tawasul ya apa namanya? Dia menjaga diri dari perbuatan zina. Yang satu lagi tawasul dia menepati upahnya kepada pegawainya. Lalu batunya buka. Yang ketiga adalah bertawasul dengan minta didoakan orang soleh yang hidup. Dan kita bisa berinteraksi langsung dengan orang itu orang soleh, doakan saya, boleh. Yang hidup ya. Bagaimana para sahabat minta doa kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Rasulullah Muhammad SAW menyuruh para sahabat untuk minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Rasulullah SAW tidak pernah ketemu beliau. Tapi Rasulullah mengatakan nanti akan muncul satu orang namanya Uwais Al-Qarni sifatnya begini begini begini. Kalau kamu ketemu dia, kamu minta supaya dia memintakan ampun kepada Allah untuk kamu karena doanya mustajab. Ya, itu di antara tawasul yang tidak ada perbedaan mendapat di kalangan para ulama. Kemudian juga yang lain-lainnya ya kita beramal soleh, kita sholat, kita zikir ini namanya tawasul. Kita menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan berbagai macam kebaikan lahir batin yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wajahidu fi sabilih. Itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta, dengan jiwa, dengan lisan, dengan tulisan, dengan apapun yang tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala kita lakukan semaksimal mungkin. Kemarin sudah disinggung masalah jihad. Jihad ini ada aturan-aturannya ya, tidak asal-asalan. Silakan dibuka di kitab-kitab fikih. Di sana ada musti bab masalah jihad. Semua fikih madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya ada. Jadi di sini ada empat kriteria sukses di surat Al-Maidah ayat nomor 35. Sekarang kita masuk ayat yang ke-21 surat Al-Maidah ayat nomor 90. Ya, monggo kita buka Al-Maidah ayat 90. Surat yang kelima. ayat nomor ke-90 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya meminum khomer Berjudi Berkorban untuk berhala Mengundi nasib dengan panah Adalah termasuk perbuatan syaitan Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu Agar kamu mendapatkan keberuntungan <clears throat> Ya di sini di surat Al-Maidah ayat 90 ini ada enam kriteria sukses. Ada enam kriteria sukses. Yang pertama-tama ya yuhalladina amanu beriman dengan iman yang benar. Ya, ini iman selalu iman, iman, iman, iman, iman seperti itu. Jadi harus iman dengan iman yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah innamal khamru dan seterusnya menjauhi khomer. Yang kedua adalah menjauhi khomer. Menjauhi khomer ya. Ini kayaknya perlu diperluas ini masalah menjauhi khomer ini. Saya punya materi yang bagus masalah khomer. Apa definisi khomer itu? Khomer itu apa definisinya? Definisi ini perlu untuk kita mengetahui khomer arak ya kan menurut para ulama definisi khomer itu adalah ma al aqla ay ghatahu ala wajhi tarbi wal ladha. itu definisi khomer yaitu apa saja yang bisa menutupi akal apa saja yang bisa menutupi akal untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Apa saja yang bisa menutupi akal untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Itu namanya homer yang menutupi akal atau merusak akal untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Lah, dari definisi ini tampak oleh kita bahwa Homer itu luas maknanya kan? Homer itu luas maknanya. Ada Homer yang memang aslinya Homer. Ada Homer yang aslinya bukan Homer. Tapi ketika untuk mencari kesenangan dan kelezatan, dia berubah menjadi Homer. Homer yang aslinya Homer itu apa? Kalau kita kembali pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, khomer itu terbuat dari anggur, ya, dalam bentuk cairan. Ya. Kalau zaman Nabi dulu khomer itu berbentuk cairan. Ya. Kalau sekarang kita akan macam-macam ya. Sekarang apa namanya? Apa? Ya, macam-macam namanya kan. Whisky, macam-macam. Cetol. Yang namanya ceto apa ceto itu? Cedul. Apa ceto? Ada yang tahu cedul enggak? Saya cuma dengar-dengar saja. Tapi enggak paham apa <laughs> maksudnya ceto itu apa. Ada yang tahu mana? Ada yang pengalaman? <laughs> ya, homer macam-macam ya. Namanya macam-macam tapi intinya adalah homer. Itu berbentuk cairan. Tapi ada lagi yang bukan berbentuk cairan, bisa berbentuk daun, bisa berbentuk obat ya narkoba, bisa berbentuk asap. Yang mana semua itu bisa menutupi akal, merusak akal untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Aslinya dia bukan homer, dia obat. Misalnya obat penenang. Iya kan? Obat penenang apa macam-macam kan? Itu bukan homer. Ketika dipakai pada dosis tertentu dibutuhkan ya Dapat resep dari dokter, ya itu boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bukan homer itu. Tapi ketika disalah, gunakan. Orang tidak ada perlunya mengkonsumsi itu. Untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Maka berubah menjadi homer. Morfin. Morfin itu aslinya bukan homer, itu obat. Untuk apa namanya? Untuk menghilangkan rasa sakit ya pasien-pasien itu boleh tidak apa-apa. Ketika dalam dosis tertentu dibutuhkan, boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah ketika tidak ada perlunya. Dia pakai untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Istilahnya itu disalah gunakan. Maka berubah menjadi homer. Adapun kalau yang cair tadi itu model apapun dia tetap homer, nggak boleh. Ma'askara katiruhu faqalilu haram. Ya. Kalau banyaknya memabukkan, sedikitnya hukumnya adalah haram. Jadi khamar minum satu seloki, tidak mabuk, tidak boleh. Minum bir, minum whisky satu seloki, tidak mabuk, tidak boleh. Karena apa? Kalau banyak, mabuk. Satu botol dia mabuk. Seperti itu. Nah ini saya punya tulisan masalah masalah khamar ini ya. Mari kita lihat menakutkan. Ini terutama juga para pecandu narkoba. Ini khomer ini oleh Allah pengharamannya dibuat bertahap. Karena masyarakat di sana dulu jahiliyah sudah biasa minum khomer. Bahkan ada riwayat menyebutkan di rumah mereka khomernya itu bergalon-galon. Kalau kita kan galon aqua. Nah, di sana galon khomer. Ya, kita minum kopi itu khomer mabuk terus. Islam itu bijaksana. Pengharamannya bertahap. Nah, ini yang terakhir ini Al-Maidah ini 90 91 ini. Ya, fajtanibuhu la'allakum tuflihun atau ayat berikutnya itu fahal antum muntahun. Ya. Langsung para sahabat merespon mengatakan intahaina intahaina, kami berhenti kami berhenti. Lalu ada riwayat menyebutkan homer-homer mereka dibuang sehingga mengalir homer di mana-mana. Subhanallah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'ala Allahi 'azza wa jalla 'ahdan liman yashrabul muskir an yusqiyahu min tinatil khabal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang mengkonsumsi sesuatu yang bisa memakbukkannya, khamr tadi itu. Allah akan memberikan kepada dia minum dari tinatul khobal. Nah, ini kabar gembira ya. Pecandu khomer, pecandu narkoba, Anda akan diberi minum oleh Allah. Minumnya apa? Tinatul khobal. Apa tinatul khobal itu? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma tinatul khobal?" Ya Rasulullah, apakah tinatul khobal itu? Qala, "Araqu ahlin nar au 'usaratu ahlin nar." Tinatul khobal itu adalah cairan-cairan kotor yang keluar dari ahli neraka. Dari orang dibakar di neraka kan keluar cairannya, cairan nanah, cairan darah, cairan ini. Nah, cairan itulah diberikan minum kepada siapa? Kepada para peminum homer, kepada para pecandu narkoba. Tentu kalau mati belum tobat. Kemudian di dalam hadis sahih riwayat At-Tabrani sebagaimana di dalam Sahihul Jami' Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa mudminu khamr, laqiyallaha wa huwa ka'abidi watan." Barang siapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamr, kecanduan narkoba, mati belum taubat, maka dia berjumpa Allah seperti keadaan para penyembah berhala. Subhanallah. Jadi nanti hari kiamat keadaan dia seperti penyembah berhala. Ini menunjukkan azab yang dahsyat. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda lagi di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sebagaimana di dalam Sahihul Jami' la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha sungguh pasti ada manusia dari umatku yang minum khomer tapi memberi nama dengan nama lain. Nah, sekarang karena namanya bukan khomer, namanya apa? Macam-macam. Namanya whisky, sampanye, apalagi oh, macam-macam namanya. Narkoba, minimal kuplu, yang lebih keren ekstasi, gitu kan? Iya, itu khomer semuanya. Homer semuanya diberi nama dengan nama yang lain. Kemudian di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah." Barang siapa mengkonsumsi khamr di dunia, maka diharamkan dia khamr di akhirat. Allahu akbar. Jadi dia diharamkan minum khamr di akhirat. Di akhirat itu ada khamr, bahkan ada sungai dari khomer. Tapi khomer yang tidak memabukkan, yang tidak membuat kepala pening, khomer yang lezat. Jadi orang kalau minum khomer di dunia, tidak minum khomer di akhirat. Bagaimana kalau tobat? Ya kalau tobat mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa minum di akhirat. Yang penting tobat, sungguh-sungguh tobatnya, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ngulangi selama-lamanya. Karena orang kalau sudah kena komer, kena narkoba, rusak serusak-rusaknya. Bagaimana di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khaba'ith." Jauhilah oleh kamu khamr karena khamr itu adalah induk dari semua perbuatan buruk. Jadi kalau orang itu sudah kena khamr, kena narkoba, dia akan berbuat segala-galanya. Kemudian di dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu al-khamra fa innaha miftahu kulli syarr." Jauhilah oleh kalian khamr karena khamr adalah kunci dari semua perbuatan yang buruk. Antum kalau ke penjara, kebanyakan penghuni penjara itu adalah kena apa? Kasus apa? Kasusnya itu homer atau narkoba. Dan narkoba itu ada tahapan-tahapan. Ini supaya kita hati-hati ya. Biasanya diberi gratis. Ini loh kamu coba narkoba gratis. Dikasih gratis. Ini bahaya bahaya salah milih teman. Lingkungan. Semua bermula dari lingkungan. Kasih gratis, coba dia, nggak enak rasanya. Lalu dikasih lagi yang kedua kalinya, gratis lagi, coba, mulai enak. Lalu dikasih yang ketiga, gratis lagi, dicoba, tambah enak. Setelah itu dia ketagihan, nagih. Mana? Oh, tidak bisa, harus beli. Dia sudah merasakan enaknya, apalagi diiming-imingi. Kamu kalau minum obat ini, kamu seakan-akan berada di tengah-tengah seribu bidadari. Waduh, kayak eh, apa bidadari ya? Nyoba aja sudah. Saya nggak kumpul beda dari saya. Karena kalau sudah minum itu nanti khoyal, berhayal ya. Hayalan kosong, rugi dunia akhirat. Nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat. Mimpi ketinggian. Ya. Sehingga nanti jatuh dari tempat tidur. Kenapa? Mimpinya ketinggian. Sudah. Akhirnya dia pun ketagihan, kepingin, nggak punya uang, maka dia utang kalau bisa utang. Kalau nggak bisa utang nyuri nyuri uangnya bapak, nyuri uangnya ibu, nyuri uangnya siapa? Ya, nyuri sepeda motor, nyuri jemuran milik orang. Ya, pakaian jemuran milik orang curi. Iya, gara-gara apa? Gara-gara narkoba. Lalu dia diiming-iming lagi daripada kamu mencuri, mending kayak saya aja. Apa? Sekalian jadi pengedar. Nah, mulai dia jadi pengedar. Jadi bertahap dari pemakai kemudian menjadi pengedar. Nah, pengedar ini bahaya juga. Ketangkap polisi masih untung masuk penjara bisa sadar. Bisa jadi ketembak. Kena tembak, ditembak oleh mafia. Sehingga dia mati belum tobat. Ada mafianya. Subhanallah. Aduh rugi sudah. Rugi dunia akhirat. Kasihan. Jadi para pecandu narkoba itu kasihan keluarganya, kasihan bapaknya, kasihan ibunya. Kalau dia seorang suami kasihan istrinya. Kalau dia seorang istri kasihan suaminya, juga kasihan anak-anaknya, kasihan pecandu narkoba. Tapi kalau mau tobat insyaallah bisa. Ada seorang pecandu narkoba luar biasa. Dia ini beberapa tahun tidak pernah sadar, fly terus. Bukan setahari dua hari ya, beberapa tahun, kalau nggak salah enam tahun. Jadi enam tahun fly terus dia, nyontek terus. 6 tahun. Pada suntik juga bahaya bisa kena AIDS. Banyak penularan AIDS melalui jarum suntik. Nyuntik terus dia. 6 tahun fly. Ibunya stres. Ibunya keluar uang ratusan bahkan mungkin sampai miliaran demi untuk mengobati anaknya. Ibunya tidak pernah putus asa, ibunya haji, ibunya umroh, doa kepada Allah supaya anaknya oleh Allah disembuhkan dan subhanallah alhamdulillah ada kesungguhan dari sang anak juga Akhirnya anaknya sembuh. Luar biasa. Lalu dia cerita pengalamannya bahwa dia sekian tahun itu fly terus. Yang dicari itu loh apa? Kadang kita heran kan, yang dicari itu apa? Seneng ya enggak? Bahaya pasti, ditangkap polisi, ini dan itu macam-macam. Apalagi sekarang kalau masuk penjara minimal 4 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Mau jadi apa? Narkoba. Orang kalau sudah kena narkoba berbuat macam-macam. Ada kan sebuah kisah seorang ahli ibadah, abid tapi jahil. Abid tapi bodoh, nggak punya ilmu. Lalu setan ingin menggoda dia, setan nggak bisa menggoda dia. Akhirnya setan pura-pura jadi orang ahli ibadah. Setan pura-pura jadi orang ahli ibadah. Lalu orang abid ini tertarik oleh ibadahnya setan. Kata orang abid itu, "Hei, kamu kok bisa ibadah seperti itu? Bagaimana caranya? Ajari saya. Wah, katanya setan gak kena kan? Karena apa dia? Gak punya ilmu. Setan mengatakan kalau kamu ingin seperti saya ahli ibadah kayak gini, maka harus kamu lakukan, ya. Kamu harus membunuh orang dulu. Wah, nggak mau saya kalau bunuh orang. Nggak, nggak mau saya kalau bunuh orang. Ya sudah, kamu harus zina dulu. Nanti setelah itu kamu tobat, insya Allah setelah tobat kamu lebih khusyuk dalam ibadah. Tidak, tidak mau saya kalau zina. Ya sudah, yang terakhir, kamu harus minum homer. Ini paling akhir minum homer. Ya, saya milih ini aja, paling ringan. Menurut dia paling ringan. Akhirnya dia minum homer, mabuk. Ya, ketika mabuk melihat perempuan, akhirnya dia pun berzina. Ketika berzina ada orang yang ngintip. Dia takut ketahuan akhirnya orang itu dibunuh juga. Gara-gara Homer semuanya dia lakukan. Membunuh orang dan berzina sekaligus. Allahu Akbar. Jadi kata Nabi, Homer adalah merupakan induk dari semua perbuatan buruk. Induk dari ya, Ummul Khobait. Subhanallah. Jadi itu ya. Jadi sukses adalah menjauhi homer. Hati-hati. Terutama bagi para pendatang baru di kota Malang, mahasiswa baru hati-hati. Di antara godaan terbesar adalah masalah ya ini masalah narkoba. Kemudian yang berikutnya lagi adalah wal maisir. Maisir yaitu menjauhi berjudi. Judi. Ada enggak orang kaya karena judi? Apa ada enggak? Enggak ada, mungkin 1001 barangkali. Iya. Tapi judi adalah perbuatan setan. Judi, mengundi apa namanya? Judi, ikut judi. Dia kalah, dia kalah, dia kalah, dia kalah, menang sekali. Kalau dihitung antara menangnya dengan kalahnya banyak mana? Ya habis uang satu miliar, menang cuma seratus, senengnya bukan main. Wah, saya dapat seratus juta, seratus juta. Padahal dia kemarin kalah berapa? Satu miliar. Dan ini kecanduan judi. Subhanallah. Kemudian wal ansab. Ansab yaitu menjauhi perbuatan syirik seperti berkurban untuk berhala dan yang lainnya. Ya, menjauhi perbuatan syirik. Berkurban untuk berhala. Mungkin kalau ada kata-kata berkorban untuk berhala di benak kita itu mengatakan mana ada sekarang. Ternyata ada. Sebelum kejadian di mana? di Nepal itu ya. Itu kan mereka melakukan kurban sekian banyak binatang untuk berhala-berhala mereka. Subhanallah Allah benar-benar murka. Allah murka. Dihancurkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal azlam. Azlam adalah menjauhi segala macam dan bentuk ramalan. Ramalan meramal nasib seperti mengundi nasib dengan anak panah. Ya. Ini diantara bentuk cara mengundi nasib zaman dulu. Nah kalau sekarang ini macam-macam ya mengundi nasib ya. ya. Sekarang seperti mengikut apa? Ya semacam-macam lah mengundi nasib, meramal-ramal, meramal nasib. Ada zodiak, ada bintang. Bintangnya kamu apa? Kalau lahir tanggal sekian-sekian, bintangnya Capricornus, bintangnya Taurus, bintangnya apa. Nanti kalau hari Ahad di koran-koran ada laporan di sana. Yang bintang ini ya bagaimana nasibnya minggu ini atau pekan ini. Nasibnya asmaranya putus, ekonominya bangkrut. Nah enak gitu. Sehingga dia nanti minggu depan kapok sudah nggak pernah baca lagi. Nah Islam memberantas itu, tidak ada. Islam itu tauhid, hati kita utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan ramalan-ramalan. Atau juga hong sui, feng shui. Oh, ini rumahnya tusuk sate ini, harganya jatuh, enggak ada orang mau. antum beli aja rumah tusuk sate mumpung murah. Iya. Antum cari gitu-gitu aja, untung kan? Tusuk sate enggak mau saya beli aja. Gitu. Ini katanya pintunya harus gini, ini doorpan. Waduh, Islam enggak ada seperti itu. Islam itu agama yang mengajak tauhid tauhid ya, hatinya utuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pecah-pecah hatinya. Kemudian rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ya, artinya menjauhi perbuatan setan. Menjauhi segala perbuatan setan itu yang nomor ke ke-6. Jadi itu surat Al-Maidah ayat nomor 90. Ada 6. Yang pertama apa tadi? Beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Yang kedua, menjauhi khomer. Yang ketiga, menjauhi berjudi. Yang keempat, menjauhi perbuatan syirik. Seperti berkorban untuk berhala dan yang lainnya. Yang kelima, menjauhi segala macam dan bentuk ramalan terhadap nasib. Seperti mengundi nasib dengan anak, panah. Kemudian yang keenam, menjauhi segala perbuatan setan. Ya, kita berhenti di Al-Maidah ayat 90. Insyaallah berikutnya ayat sukses yang ke-22, Al-Maidah ayat 100 insyaallah biidznillah taala. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ini sudah banyak SMS yang masuk. yang sesuai dengan materi. Ustadz apakah mengaminkan doa lewat radio dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? <clears throat> doa lewat radio ada dua macam, yang live dan yang rekaman. Kalau yang live sama dengan kita doa di depannya orangnya langsung kena siaran langsung. Nah kalau rekaman maka tidak sama dengan yang live. Tapi kalau kita dari hati kita dengan khusyuk mengamini, mudah-mudahan Allah faham keinginan kita bahwa kita ingin seperti itu. Ada yang memberi syubhat kalau makan durian atau tape banyak kan juga mabuk apa haram. Jazakumullah khair wa iyyakum. Enggak. Durian itu bukan termasuk kategori homer. Durian ya. Buah durian itu buah halalan thayyiban. Kalau Anda tidak mau kasihkan saya, boleh. Jadi durian itu halalan thayyiban ya. Adapun kalau tape itu dilihat dulu kalau diproses demikian lama memang nanti ada namanya itu fermentasi. Ya kalau masuk kadar dia menjadi homer ya tidak boleh. Tapi kalau aslinya masih baru tidak apa-apa. Seperti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ada nabi-nabi itu campuran antara kurma dengan anggur. Hari pertama boleh diminum, hari kedua boleh diminum, hari ketiga enggak boleh diminum karena hari ketiga dia berubah menjadi homer. Ya. Kalau durian tidak apa-apa. Durian itu bukan mabuk, mendem. Mendem namanya itu. Mendem itu apa? Ada orang yang tidak tahan makan durian. Kalau makan durian dia mendem, bukan mabuk ya. Ya. Bagaimana dengan obat yang di dalamnya mengandung atau mengingat narkoba merupakan induk dari semua kejahatan. Apakah hukuman mati itu cukup sesuai untuk orang yang mengedarkan narkoba? Hukuman mati. Ya mudah-mudahan aja pemerintah kita ada kesungguhan dalam memberantas narkoba ini. Kalau tidak ini adalah merusak masyarakat. Iya. Kemudian juga mengenai hukuman mati, ya perlu ditanyakan pertimbangannya apa hukuman mati kepada apa namanya pengedar narkoba. Apakah dianggap ini sama dengan merusak negara, mengacaukan negara, merusak bangsa? Ya, itu perlu ditanyakan lagi. Kenapa hukuman mati untuk pengedar narkoba? Karena kalau di dalam Islam ya Orang minum khamr itu hukumannya diapakan? Dicambuk. Ada kriteria mencambuknya ya. Kemudian kalau pengedar mungkin ditambahi lagi diapakan seperti itu. Itu kalau kita kembali kepada hukum Islam. Kemudian kalau sampai kepada hukuman mati, dicari dulu alasannya. Kenapa kok sampai hukuman mati? Yang jelas harapannya itu adalah ada kesungguhan dalam memberantas narkoba. Bagaimana dengan obat yang di dalamnya mengandung alkohol bila dihubungkan dengan hadis banyaknya khamr maka sedikitnya juga haram ya. Dihindari saja itu lebih aman ya. Jadi kalau ada kandungan alkoholnya dihindari saja. Itu yang sesuai dengan materi. Apakah ikut perlombaan yang pendaftarannya pakai biaya itu termasuk judi? Iya. Ya kita harus kembali kepada definisi judi. Apa sih judi itu? Al-maisir atau al-qimar yaitu al-aqdul ladzi al-aqidu fihi imma ghaniman wa imma ghariman. Itu definisi judi. Al-aqdul ladzi al-aqidu fihi imma ghaniman wa imma ghariman. Sebuah akad peserta dalam akad itu kalau enggak untung ya rugi. Itu namanya judi. Ikut perlombaan bayar. Ikut perlombaan bayar. Lah kalau dia enggak dapat hadiah, enggak menang berarti dia apa? Rugi, uangnya hilang, itu masuk judi. Perlombaan bayar itu enggak boleh, itu judi. Termasuk juga ngirim SMS lomba itu kan bayar kan? SMS berarti apa namanya? pulsa kita diambil, itu sama judi itu. Itu judi. Kalau nggak untung dia rugi. Masuk di dalamnya pula adalah asuransi. Asuransi yang orang bayar, asuransi mobil misalnya, kalau ada apa-apa asuransinya keluar, nggak ada apa-apa uangnya hilang, masuk judi itu. Masuk kategori judi. Ya, seperti itu. Demikian, wallahu alam itu dulu aja. Sekarang langsung aja kita eh, apa namanya? Door press-nya. Ini ada lima Lima kitab untuk ikhwan Lima kitab untuk akhwat Ini yang akhwat dulu Tadi pertanyaannya apa? Tentang riba Kemarin telah disebutkan ada berapa cabang Dan dosa paling ringan seperti apa? Jawabannya 73 cabang atau pintu yang paling ringan seperti anak menzinai ibunya. Ya, ini jawabannya benar. Bu Tutik Puji Ngajum. Ngajum ini mana? Batu ya. Gunung Kawi. Masya Allah. Nomor HP sekian-sekian. Masya Allah. Dari Gunung Kawi Bu ya. Mudah-mudahan oleh Allah dimasukkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman" sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan mencari ilmu dimudahkan jalannya ke syurga. Ya. Ini betul jawabannya Kurniawati Karanglo Indah nomor HP sekian-sekian. Ya, dua. Kemudian yang ketiga untuk akhwat Jawabannya benar, Ibu Kartini Tanjung nomor HP sekian-sekian. Ya. Yang keempat ada 73 ribu. Wah ini salah ini. Banyak bu? Tujuh puluh tiga pintu, ya betul. Bu Indra Fatmawati Kendal Payak nomor HP sekian-sekian. Empat ya. Sekarang yang kelima. Tujuh tiga tingkatan. Ya betul. Ibu Yuyun Tanjung nomor HP sekian-sekian. Ya Alhamdulillah. Khawatnya sudah selesai. Sekarang ikhwannya. Tujuh tiga tingkatan. Betul. Romi Fauzi Karang Tengah Dau Nomor HP sekian-sekian Ya betul Ya betul jawabannya Harun Perum Regensi Nomor HP sekian-sekian Ya betul Jawabannya dua Ya, jawabannya benar. Rudi Suwardoyo Bareng Kartini Nomor HP sekian-sekian Tiga ya Sekarang yang keempat Jawabannya betul Muhammad Fadil Telokomas Nomor HP sekian-sekian Ya yang terakhir Dedi Kapi Serapan Kapi Serapa ya Habis berapa? Ya, nomor HP sekian-sekian. Ya, alhamdulillah sudah tuntas semuanya. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katira Allahumma razukna mahabbatah wattiba'ahu zahira wa batina Allahumma amitna ala millatih Allahumma ahsyurna fi zumratih Allahumma wadkhilna fi syafaatih Allahumma asqina min hawdih Allahumma jama'na bihi fi jannatin na'im ma'a alladhina namta alim min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin Allahumma aktub dhalika lana ولوالدينا ولسائر المسلمين Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai beliau dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, wafatkan kami semua di atas ajaran beliau. Kumpulkan kami semua di dalam kelompok beliau. Berilah untuk kami hari kiamat nanti ya Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami minum dari al-haud dari telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum seteguk tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, tulislah itu semua untuk kami, untuk ibu dan bapak kami dan untuk kaum muslimin semuanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Allahumma amitna alal islami was sunnah Ya Allah wafatkan kami di atas Islam dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma rizukna taubatan nasuha qabla al-maut Ya Allah berilah kami rezeki taubatan nasuha Sebelum kami mati Allahumma tawaffana wa anta radin anna Ya Allah wafatkan kami Dalam keadaan kau ridha kepada kami Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Wa na'udubika min su'il khatimah Ya Allah kami mohon kepadamu Agar engkau menutup umur kami dengan penutup umur yang terbaik Ya Allah husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Allahumma ij'al akhir kalamina fi هذه dunya la ilaha illallah. Ya Allah jadikan akhir kalam kami di dunia ini adalah La ilaha illallah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu maaf dan kami mohon kepadamu afiyah, sehat wal afiat, selamat sejahtera. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa ikhwanina wa akhwatina wa usratina wa aqribaina wa jamil muslimina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqabahum minan nar. Ya Allah, Bebaskan kami dari api neraka ya Allah Kami, anak-anak kami Kedua orang tua kami, istri kami Suami-suami kami Saudara, karib kerabat kami semuanya ya Allah Kaum muslimin Bebaskan semuanya dari api neraka ya Allah Bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka ya Allah Masukkan kami termasuk di golongan mereka ya Allah Yang kau bebaskan dari api neraka Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa qina an nar wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi warahmatullahi wabarakatuh